Yang katanya pacaran-pacaran kau lah bulan bullshit ngomong kosong. Tak ada itu. Pacaran itu penuh dengan penipuan, pencitraan, pembohongan. Begitu jalan berdua terpleset. Kenapa ya? Begitu dah beranak jatuh mampus lu itu. Kalian belajar aja yang betul. Perempuan, kalian adalah timun. Laki-laki, kalian adalah durian. Timun berkawan sama durian tak pernah untung di atas bonyok, di atas bawah sobek, hancur kali. Tertulis di botol aqua, apa tulisannya? Do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol aja yang harga 5000 tak diterima. Apalagi kalian? Jaga kehormatan kalian. Jodoh di tangan Allah. Kalau sudah masanya, kan tiba juga.